Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fillah kita lanjutkan pelajaran berikutnya barakallahu fikum mengenai definisi daripada ilmu yang sekarang kita pelajari yaitu ilmu usul fikih. Apa itu usul fikih? dan apa itu usul dan apa itu fikihnya karena nanti beliau akan mendefinisikan secara digabung dan juga secara dipisah-pisah. Paham ya? Jadi usul itu sendiri apa, fikih itu apa. Nah, kalau digabung usul fikih itu ilmu yang apa itu akan disebutkan nanti insyaallah taala. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaihi amma al fikhi ma'nan bin nadar lil fanni fi ta'rifihi fal mu'tabar fi dhaka turuq fi dzaka turuqul fiqhi a'lil mujmalah kal amri aw kan nahyi lal mufassalah wa kaifa yustadallu bil usuli wal alim alladhi huwa al usuli na'am jadi ilmu usul fikih itu nah barakallahu fikum memiliki makna ditinjau dari fan itu sendiri, bidang studi itu sendiri. Usul fikih itu sendiri memiliki makna tersendiri itu ada. Fi ta'rifihi di dalam masalah mendefinisikannya. Naam. Fal mu'tabar maka yang dianggap nanti pembahasannya karena itu yang kita pelajari sekarang ini usul fikih gitu loh. Nah, fi dzaka turuqul fikhi. Nah, berkaitan masalah definisi tersebut, itu nanti ada jalan-jalan berkaitan masalah fikih. Nah, atau istilahnya prinsip-prinsip masalah fikih. ini yang aku inginkan al-mujmal secara global. Jadi nanti di situ ada apa? Ada nah barakallahu fikum enam dasar-dasar pokok masalah fikih secara global seperti al-asl fil nahy yadullu ala tahrim. Global itu kan. Kemudian al-asl fil amr yadullu ala al-wujub. Itu semuanya di dalam dibahas dalam masalah ilmu usul fikih. Namanya kaidah atau usul-usul atau dasar-dasar masalah fikih. Nah, yang masih mujmalah masih global. Masih global. Nanti kalau kaidah fikih lain lagi. Kalau kaidah fikih itu kaidah-kaidah fikih yang sifatnya itu nanti apa sifatnya? Sifat itu nanti Nah, barakallahu fikum sudah. Nah, barakallahu fikum hidakumullah. Nah, beda dengan yang usul fikih ini. Nah, agak terperinci lagi nanti. Paham ya? Itu kaidah ya, Satu kaidah karena kaidah fikih nanti cuma kembali ke lima al-qawaid al-kubro itu. Paham ya? Lima kaidah kubro. Sekata beliau kal amri au kan nahyi lal mufassalah, ya kan seperti perintah atau larangan, bukan terperinci. Nah, barakallahu fikum, bukan secara ter, terperinci. Nah, oleh karena itu fungsinya mempelajari ilmu usul itu diantaranya adalah apa? Adalah agar orang itu mampu dan mapan bisa mengeluarkan dalil-dalil yang mengeluarkan apa? Mengeluarkan dalil nah mengeluarkan apa? hukum dari dalil yang seglobal. Fungsinya pelajari ilmu usul fikih itu adalah apa? Tujuannya agar dia itu mampu Naam barakallahu fikum mengeluarkan hukum-hukum naam dari dalil yang masih global. Contohnya wa'budullaha wa wala tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Dalilnya global enggak? Perintahnya ini wajib atau sunnah atau bagaimana? Nah, di situ nanti barakallahu fikum ya dalil yang masih global itu kita diminta untuk mengeluarkan secara apa? Nah, secara hukum. Hukumnya bagaimana ibadah itu? Hukumnya wajib. Taunya dari mana? Al-asl fil amr yadul al-wujub wa'budu. Nah, berarti itu mestinya perhatian usul. Nah, pentingnya apa pentingnya? Pentingnya suatu ketika kita hafal Al-Qur'an, hafal hadis itu kita lebih bisa untuk berdalilkan. Karena yang kita pelajari, yang kita lihat mungkin biasanya tulisannya tulisan aja. Nah, dari tulisan itu misalkan kita katakan eh, nah barakallahu fikum perintah ibadah itu perintah yang wajib. Nah, kita kan ditutup dalilnya mana? Ya. kalau kita nggak tahu arahnya ke ayat yang ini, ayat yang ini kan bingung. Nah, dengan pelajari ilmu usul ini akan lebih apa? Lebih mengajak untuk mencari tahu dalilnya mana. Karena apa? Karena dengan dalil itu nanti akan apa? Akan kita keluarkan hukumnya. Tak maksudnya ya? Nah, ini dalilnya wa'budullah. Tahu dari mana kalau itu perintahnya wajib? Kita kembali hukum asal. Al asal fil amr yadul wujub. Hukum asal daripada perintah menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Berarti ibadah adalah wajib. Paham ya? Seperti itu. Kemudian kedua wal asal fil nahyi yadul ala tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Contohnya wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian sekali-kali mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Larangan enggak? larangan. Nah, larangannya untuk pengharaman atau makruh hukumnya. Nah, kita kembali hukum asal. Al-asal fil nahi yadul ala tahrim. Paham ya? Seperti itu. Jadi jarang sekali ya barakallahu fikum dalam artian orang kalau belum pernah mempelajari ilmu usul atau belum pernah menyentuh atau mendengar itu biasanya dia berat di dalam berdalilkan. Walaupun hafal dalilnya. Paham ya? Hafal Al-Qur'an hafal, as-sunnah hafal. Cuman ketika dalil mana? Itu biasanya kesulitan. Walaupun ketika gurunya atau ustaz mengatakan dalilin oh ya anak hafal. Biasanya gitu kan? Karena belum terbiasa atau belum terbiasa mengeluarkan hukum-hukum nama istinbat namanya istinbat hukum dari dalil yang sebelumnya. Tapi kalau sering mempelajari dalam artian mempelajari menerapkan mempelajari menerapkan itu nanti lebih mudah karena dia akan mengarah ke sana oh ini dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini. Nah, misalkan pembahasan masalah kenapa ini oh, dalilnya ini. Seperti itu. Karena terbiasa istinbat namanya. Paham ya? Jadi fungsinya penting sekali. Nah, jangan sampai kita sudah hafal sumbernya itu Al-Qur'an dan Sunnah tapi tidak bisa mengeluarkan dan kurang. Nah, karena apa? Karena kalau belum bisa mengeluarkan otomatis kan dia cuma sekedar nah barakallahu fikum. Naam. Istilahnya sekedar apa? Sekedar sekedar sumber diambil aja kalau untuk memberikan belum bisa. Paham ya? Nah, dia hafal apa dalilnya? Wala alam, tapi dia hafal aslinya gitu loh. Cuma untuk mengeluarkan istinbat atau mengeluarkan hukum dari dalil yang global itu dia belum bisa, belum mampu. Nah, seperti itu. Fungsinya adalah apa? Agar semakin mapan dan mampu di dalam berdalilkan. Nah, Wa kaifa yustadallu bil usuli wal alimul alladhi huwa al usuli. Nah, dan juga nah barakallahu fikum bagaimana eh, sebuah usul itu dijadikan dalil. Eh, wal alimul alladhi huwa al usuli dan seorang alim yang dia itu adalah adalah orang yang pandai dalam masalah usul. Dalam artian apa barakallahu fikum ini nanti perlu diperhatikan bahwasanya ilmu usul itu ilmu wasilah, ilmu perantara saja, bukan ilmu ghoyah. Bukan ilmu puncak dalam artian jangan sampai kalau kita jangan sampai karena kita sudah paham usul, pandai masalah usul, akhirnya dalil Al-Qur'an Sunnah diakal-akali dengan usul. Dalilnya ini seperti ini, tapi kaidah usulnya seperti ini. Akhirnya dia lebih mengedepankan kaidah usul daripada dalil jangan. Karena seringnya dipakai oleh orang hizbiyin seperti itu. Nah, mereka karena kuat usulnya akhirnya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah jelas-jelas haramnya gambar makhluk bernyawa, akhirnya mereka menggunakan kaidah usul. Paham ya? Akhirnya lebih mengedepankan kaidah usul. Padahal kaidah usul itu upayakan tetap dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, karena sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah itu. Dari Al-Qur'an dan Sunnah itulah baru dikeluarkan hukumnya. Maksudnya ya, nah seperti itu. Karena penggunaan ilmu usul ini kalau enggak pada tempatnya memang keliru. Ya, seperti kaidah Nah, yang diterapkan oleh orang-orang apa? Hizbiyun yang memperbolehkan televisi katanya. Eh? Alasan mereka barakallahu fikum menggunakan kaidah irtikab akhaf dararain. Eh? Nah, barakallahu fikum, nah melakukan perkara yang bahaya yang lebih ringan daripada dua perkara yang bahaya. Jadi ada dua perkara yang membahayakan, nah tapi yang satunya lebih besar, atau lebih ringan. Nah, kita lebih menempuh yang lebih ringan itu katanya. Itu kaidahnya benar kaidahnya. Cuman ketika diterapkan untuk masalah televisi enggak tepat. Bahkan nambah kalau fikum bahayanya televisi itu lebih besar daripada bahayanya seorang akhwat keluar ikut taklim sama suaminya keluar. Alasan mereka, para akhwat itu lebih baik diberikan televisi di rumahnya. Biar mereka bisa mengaji nam dengan ustaznya lewat televisi tersebut. Enggak usah keluar-keluar, keluar itu banyak fitnah. Fitnah ini bahaya enggak? Bahaya. Di rumah lihat TV bahaya enggak? Mereka anggap bahaya TV itu lebih ringan daripada bahaya keluar rumah fitnah. Padahal bahaya televisi lebih parah. Paham ya? Itu kaidahnya enggak kaidahnya diterapkan mereka itu enggak tepat. Paham ya? Mereka mengenal kaidah irtikab akhaf dararain. Maksudnya apa? Menempuh atau nah barakallahu fik melakukan dua perkara bahaya yang lebih ringan. Daripada akhwat keluar rumah sama suaminya pergi ta'lim nanti jalan ada fitnah, ada ini dan itu. Itu kan perkara yang bahaya. Mending akhwat diberikan TV di rumah biar lihat situ sama eh, kajian enggak eh, pergi kemana mana enggak ada fitnah. Padahal melihat televisi sendiri di situ fitnah enggak? Nah, lebih besar. Nah, kalau dalilnya kan haram Ustaz, enggak boleh Ustaz dalilnya kalau Allah kalau Rasul. Masalah gambar seperti enggak boleh seperti ini seperti ini dalilnya. Tapi kaidah usulnya ini. Jadi, jangan sampai kita lebih mengedepankan kaidah usul daripada dalil. Jadi karena usul fikih ini cuma sekedar ilmu apa? wasilah, ilmu perantara. Perantara apa? Perantara untuk kita bisa memahami Al-Qur'an Sunnah dengan cara yang lebih sempurna. Paham ya? Jangan sampai kita mengakal-ngakali atau jangan sampai kita berkelit. Nah, barakallahu fikum Naam dengan usul karena apa? Tidak mau menerima hujah itu jangan sampai. Nah, kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimatullah alaih, yaqulu al-mu'allif rahimahullah ta'ala, inna ta'rifa usul fikih bi'tibarihi isman li hadzal fan. Perhatikan. Mu'allif berkata di situ, sesungguhnya definisi usul fikih ditinjau dari penamaan untuk studi ini karena satu yang kita pelajari ilmu usul ya enggak. Nah, itu apa maknanya? Definisinya apa? Huwa ma'rifatu turuqihi al-ijmaliyah. Nah, yaitu mengenal, mengetahui nah barakallahu fikum jalan-jalannya atau prinsip-prinsipnya, dasar-dasarnya secara global wa kaifiyat wa kaifiyatul istidlal biha dan bagaimana tata cara berdalil dengannya dengan ilmu usul tersebut. Paham ya? Wa hal mustadil dan juga mengetahui keadaan mustadil. Mustadil adalah mustafid ahlu istihad. Mustahid maknanya. Alladhi huwa al-mustahid. Amlum, Ilmu usul itu fungsinya pertama untuk mengetahui kaidah, mengetahui apa dasar-dasar atau pokok-pokok prinsip-prinsip secara global. Paham ya? Nah, dalam artian eh, kaidah usul secara global. Tapi apa? Kemudian setelah itu juga bagaimana caranya seseorang itu berdalil, istidlal dalam saya mengambil istinbat dari apa? Dari nah, dalil global itu diambil istinbat dari hukum. Nah, dan juga untuk mengetahui keadaan mustadil. Mustadil itu adalah mustahid. Orang yang mustahid tersebut bagaimana? Paham, paham maksudnya? Orang yang menggunakan dalil itu bagaimana? Gitu loh. Karena saya insyaallah taala bahwa ya'udu ila hadis salasa. Sebagaimana akan akan datang nanti bahwasanya ilmu usul fikih itu kembali pada tiga perkara ini. Paham maksudnya ya? Nah, pertama fa qauluna ma'rifatu atau al-jamina ijmaliyah, perhatikan. Pertama, ucapan kami itu mengetahui turuqihi, itu dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya secara global. apa ya? Jalan-jalannya secara global. Maksudnya bagaimana ya yakni? Misal an seperti kita katakan al-amru mahu. Perintah itu apa perintah itu? Nah, kalau tentang perintah, nah perintah itu apa perintah itu? Wa man ladzi yaqtadi dan apa yang diharuskan dengan adanya perintah tersebut? Perlu nggak seperti itu? Ada perintah itu kan ada dua kemungkinan perintahnya ini wajib atau sunnah. Nah, ada perintah. Perintahnya dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Nah, apa pengaruh dari perintah tersebut? Wajib atau sunnah untuk dikerjakannya? Itu kan penting ya. Nah, kemudian wa nahyu dan larangan itu apa? Wa man lam dan apa yang diharuskan dari larangan tersebut? Larangannya pengharaman atau makro. Oh ya, karena gitu aja. Wal 'ammahu dan lafaz umum itu apa? Katanya ini umum, ya dulu al umum, ini umum. Umum itu apa? Wa man tadi dan apa yang diharuskan apabila dalil itu umum? Wal khasmahu dan khusus itu apa? Wa man tadi dan apa yang diharuskan ketika kita menghadapi dalil yang khusus? Wa ma asbah dzalik dan selain itu. Jadi pembahasan masalah usul itu nanti barakallahu fikum adalah apa? Adalah enam e, dasar-dasar pokok yang perlu kita perhatikan apa itu umum, apa itu khusus, apa itu perintah, apa itu larangan, Nah, barakallahu fikum kemudian bagaimana hukum asal larangan, bagaimana hukum asal perintah? Eh, kalau datang dalil yang umum, kemudian datang dalil yang khusus, apakah kita bawa yang umum pada khusus atau yang khusus pada umum itu semuanya dibahas dalam usul. Maksudnya ya. Nah, nanti juga menjelaskan juga keadaan mustafid, mustafid itu mustahid, bagaimana syarat-syarat istihad, nah, eh, kemudian siapa saja yang berhak untuk berijtihad, itu nanti ada pembahasannya insyaallah taala. Hada ijmalun yang secara global seperti itu kata beliau. Nakulu matalan kita katakan sebagai contoh, al-amru perintah itu adalah talabul fi'li ala wajhil isti'la. Sebenarnya sudah kita lewati pada pembahasan al-usul minum usul. Nah, perintah itu adalah apa? Talabul fi'li ala wajhil isti'la. Nah, talabul fi'li meminta sebuah perbuatan, nah, meminta sebuah perbuatan ala wajhil isti'la, ala wajhil isti'la. Namun permintaan tersebut muncul dari apa? Dari atasan atau dari orang yang lebih di atasnya. Paham ya? Nah, bukan dari bawahan. Paham belum? Jadi perintah tersebut, eh, perintah untuk mewujudkan perbuatan tersebut, nah barakallahu fikum muncul dari yang lebih di atasnya. Itu namanya apa? Al-amr perintah. Nah, wala naqul al-amru qul ta'ala. Dan kita tidak mengatakan al-amru eh, al-amru qul ta'ala itu perintah, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimus shalah. Naam, wa aqimus shalah dan tegakkanlah salat li'an hadza tafsilun karena di sini butuh rincian la yadkhulu fi usul fikih yang seperti ini tidak masuk dalam usul fikih paham ya seperti ini tidak apa tidak masuk dalam usul fikih kenapa wa inna ya'ti fi usul fikih ala sabil tamsil nah sekarang perhatikan baik-baik barakallahu fikum aqimus shalah itu kan dalil ya Al-Qur'an itu tidak masuk dalam ilmu usul fikih hanya saja ilmu usul fikih itu kata beliau alasnya bila tamsil seringnya datang itu dalam bentuk contoh. Nah, yakni masalah contohnya yaqulu al-amru yaqtadil wujub. Nah, seperti ini contohnya. Contohnya, jadi akimus shalah ya, itu bukan kaidah usul bukan itu. Itu bukan usul fikih itu. Tapi caranya dengan apa? Dengan dasar atau nah barakallahu fikum prinsip yang bersumber dari usul fikih tadi itu untuk mengeluarkan apa? Contoh nanti. Dalam artian seperti ini contohnya. Al-asal fil amri dulu ala al-wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Contohnya mana? Wa aqimus shalah. Caranya gitu. Bukan aqimus shalah itu kaidahnya bukan. Tapi al-amr fil eh, al-asal fil amri dulu al-wujub itu usulnya. Paham ya? Dasarannya itu dasarannya. Nah, kita lihat. ya Yaqul laka eh, contohnya adalah ada orang berkata kepadamu, "Al-amru yaqtadi wujub." Perintah itu mengharuskan wajibnya perbuatan tersebut. Wa misaluhu qaulu ta'ala contohnya adalah firman Allah Ta'ala wa aqimus shalah. Ini benar. Tegakkanlah salat. Fal amru bil iqamah yaqtadil wujub, maka perintah untuk menegakkan salat ini mengharuskan apa wajibnya perbuatan tersebut. Fa usul fikhi dan berarti bagaimana apa makna usul itu? Maka usul fikih itu idan jika demikian ma'rifatu turuqihil ijmaliyah, mengetahui dasar-dasar fikih secara global Nah, secara global tahu al-amr ya dulu alal wujub. Global itu kan Nah, barakallahu fikum yang fungsinya untuk mengeluarkan hukum dari apa? Dalil yang masih global juga. Paham ya? Nah, dalil masih global ini dalam artian dalil masih belum ada rinciannya. Wa aqimus dikeluarkan situ hukum bahwasanya salat wajib. Lah mana kaidahnya? Al asrul fil amrnya dalam wujub. Paham belum? Seperti itu. Nah. Walihada samainaha samainahu usulan. Oleh karena itu atau oleh karena ini kami menamakan dengan ilmu usul. Yakni syai'an yubna alaih maksudnya sesuatu yang dibangun di atasnya. Paham ya? Naam. Eh, sesuatu yang dibangun di atasnya. Maksudnya bagaimana? Eh, barakallahu fikum dibangun di atas kaidah hukum asal sebuah perintah adalah wajib, contohnya adalah akimus sholat. Paham itu ya? Contohnya adalah tegakkanlah sholat. Paham belum ini? Nah, jadi Globalnya sudah kita lewati di awal-awal dulu di kitab usul usul. Tujuannya apa? Tujuannya mempelajari ilmu usul adalah apa? Nah barakallahu fikum. Nam ayyaja'ala barakallahu fikum ya jalul insan ya tamakkan menjadikan orang itu mapan. Ya, di dalam masalah apa? Nah li ikhrajil hukm. Ya, minal adillah al Bisa Bisa mapan untuk mengeluarkan hukum dari dalil yang masih global. Jadi perlu perhatikan. Ya. Jadi enggak eh, perkara-perkara yang asing misalnya dihafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah kok tidak dalilnya mana? Allah alam itu bukan perkara yang asing. Karena karena dia belum mempelajari ilmu usul dan belum terbiasa beristidlal gitu loh. Tapi kalau sudah terbiasa walaupun hafalannya sedikit, hafalannya enggak terlalu banyak atau hafalannya enggak sampai selesai misalkan, tapi karena sering istidlal, nah, eh, dan matan sering berdalilkan dan sering mengetahui dalilnya dalil ini, itu kelihatannya hafal Al-Qur'an kelihatannya. Paham ya? Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wabi rahimahullah alaih, wallah alam kami telah mendengar katanya beliau belum sempat menghafal Al-Qur'annya. Tapi kalau berdalilkan barakallahu fikum itu seakan-akan hafal semuanya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya itu tadi tak karena apa? Karena itu tadi fungsinya belajar ilmu usul di antaranya tadi itu. Asal yang kedua, kaifa yastadil bihi. Eh, Ayo Bagaimana tata cara kita berdalil dengan lafaz-lafaz tadi itu? Eh? Misal dari contohnya al-am, lafaz yang umum. Ya'tika lafdun 'amun, datang kepadamu lafaz yang sifatnya umum Kaifa tasaddil ala fardin min afradihi bi subutil hukm Bagaimana eh, caranya engkau berdalil eh, dengan lafaz yang umum tersebut untuk apa? Untuk individu daripada individu-individu dalam artian diterapkan per individu bagaimana? Bi subutil hukm untuk menetapkan hukum untuknya. Dalam artian na barakallahu fikum hidakumullah dengan lafaz yang umum tersebut kita kan nanti dituntut apa? Untuk menetapkan hukum kalau diterapkan pada per individu bagaimana? Itu loh. Nah, Idza qulta masalan, apabila dikatakan kepadamu sebagai contoh, akrimi thalabah. Muliakanlah atau thalabah perhatian ini. Muliakanlah seluruh para pelajar. Nah, ini umum gak nih? Umum gak? Semuanya harus ya, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, para pelajar semua harus dimuliakan. Itu namanya umum. Hadza amun, ini umum. Minat talabah di kalangan tolaba itu di kalangan santri atau murid itu man ismuhu Abdullah ada orang yang namanya Abdullah hal yukram Abdullah awla. sekarang Abdullah dimuliakan atau enggak gitu loh Nah, dimuliakan karena Abdullah termasuk tolaba itu loh paham ya karena lafaz tolaba itu umum mau yang kecil juga tolaba, yang banin juga tolaba, yang nabarakallahu fikum misalkan yang syabab juga tolaba, intinya masuk semua itu, umum. Kaifa na'rif annahu yukram? Bagaimana tahu tahu dari mana? Bagaimana kita tahu bahasanya Abdullah juga harus dimuliakan di situ? Na'rifu dzalika bi annana qara'na annal 'am yashmalu jami' afradih. Eh, kita mengetahui hal tersebut dikarenakan apa bahwasanya kami atau kita semuanya sudah membaca bahwasanya lafaz yang umum itu mencakup seluruh jenis individunya. Semuanya tertakup di situ. Contoh yang lain biar enggak bingung barakallahu fikum. Wala tusyriku billah wala tusyriku bihi syai'an syai'an nakirah enggak? Nakirah. Nakirah itu an-nakirah fi siyakin nahi itu dun umum kaidahnya nanti. Isim nakirah itu ketika datang dalam konteks didahului oleh larangan wala tusyriku bihi syai'an maka mereka pada umum. Dan jangan kalian mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Umum ini? Umum dengan batu juga enggak boleh, dengan manusia juga enggak boleh, dengan malaikat juga enggak boleh, dengan para nabi itu enggak boleh juga. Umum. Ini penting ya, kaidah seperti itu ya. Naam. Eh, kita lihat sini. Wa illa jika tidak demikian fa innal fa innal qaila lam yaqul maka sesungguhnya orang yang mengatakan tersebut lam yaqul tidak mengatakan akrim Abdullah. Dia enggak ngomong akrim Abdullah, muliakanlah Abdullah. Bal qala akrimit talabah, tapi dia mengatakan muliakanlah para pelajar. Berarti kan bukan Abdullah saja itu lah, paham? Kecuali kalau dia ngomong akrim Abdullah, muliakan Abdullah. Dia harus enggak memuliakan semuanya? Harus enggak? Muliakan Abdullah betul aja. Itu berarti semuanya harus dimuliakan atau Abdullah saja? Hmm? Kalau lafadznya ya akhi akram Abdullah, muliakan Abdullah. Itu lafadznya itu khusus atau umum? Berarti Abdullah saja. Tapi kalau akrim talabah, ya akhi akrim talabah, ya akhi muliakanlah semua santri atau semua murid atau semua pelajar. Berarti apa? Semuanya dapat. Apa belum? Nah, nah, ini insyaallah mudah insyaallah ini. Nah, kata beliau, bal qala akrim akrim talabah. Nah, ini kok ada fakta di sini ya. Fahuna na'riful ammahu. Eh, di sini kita mengetahui lafaz umum mahu apa itu? Suma na'rifu kaifa nasadil bihi ala juz'iyatihi aw ala afradih. Kemudian kita mengetahui bagaimana cara kita berdalilkan dengannya kalau diterapkan pada juz'iyatihi yaitu pada bagian-bagiannya atau diterapkan pada individu-individunya. Fahada takra'uhu fi usul fikih. Yang seperti ini engkau harus membacanya dalam ilmu usul fikih. Wa qad dalla 'ala qaulil 'am yashmal jami' afradihi dan sungguh perhatikan dan sungguh telah menunjukkan keadaan umum itu lafaz yang umum itu mencakup jami' afradih mencakup seluruh individunya qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina 'allama ummatahu at-tashahhud ketika beliau mengajari apa? umatnya lafaz tasyahud. Kita lihat, "Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin." Perhatian ini. Keselamatan untuk kita. dan untuk hamba-hamba Allah taala yang saleh. Qala akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, "Innakum idza qultum dzalik" Sesungguhnya kalian apabila kalian mengucapkan seperti itu tadi, "Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin." Faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ardi Sungguh engkau telah mendoakan keselamatan untuk setiap hamba saleh yang di langit maupun yang di bumi. Karena hamba amal telah yang saleh itu apakah di bumi saja? Kan enggak. Umum enggak lafaznya? Umum. Ya enggak ya? Ada lafaz umum ini berarti kan? Naam, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Umum enggak lafaznya? Eh, keselamatan untuk kita dan untuk hamba Allah yang saleh, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Oh ya, yang ada di bumi. Mahum? enam. Eh, eh, barakallahu fiikum seperti itu. Kita tutup yang terakhir barakallahu fiikum. Wasalit yang ketiga halul mustadil. Keadaan orang yang berdalilkan. Mustadil masih mustahid, yakni al-mustahid. Kita dengan ilmu usul fikih juga akan tahu keadaan mustahid. Tapi usul usul fikih usul usuliyi usuliyun 'anil mustahid. Di dalam ilmu usul fikih ahlu usul itu mereka membahas masalah apa? Mujtahid, masalah orang yang berijtihad. Li'anna alladhi yatawalla istinbatul ahkam min adillatiha huwal mujtahid. Dikarenakan yang apa? Yang mengurusi atau yang nam memiliki wewenang untuk istinbat, untuk beristinbat mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya itu adalah orang yang mustahid. Maksudnya mustahid itu dia sudah mengumpulkan mengumpulkan berbagai macam dalilnya, eh, barakallahu fikum atau mengumpulkan berbagai macam nah istilahnya apa? usaha atau jerih payahnya kemudian mengeluarkan apa? hukum dari dalil yang masih global. Nah, amal mukallid pun orang yang mukallid yang taklid mengikut saja, fa innahu la yadhhabu lil adillah. Dia tidak pergi untuk mencari dalil. Wala yang fiha dan dia tidak melihat padanya. Hal tadullu aw la tadul? Ini menunjukkan seperti ini atau menunjukkan seperti ini? Li'annahu muqallidun karena dia adalah orang yang mukallid. Maksud mukallid itu mengikut seperti orang awam atau kita dulu ketika awal-awal baru ngaji. Itu mau enggak mau kita mesti taklid ngikuti gurunya atau ngikuti apa yang diarahkan gurunya. Tapi upayakan guru tersebut mengarahkan dengan dalilan itu. Misalkan dulu kita nggak tahu tiba-tiba celana kita cingkrang. Tiba-tiba kita melihat jenggot. Dalilan kan kita belum tahu gitu loh. Cuma ngikut aja, tapi kan yang kita ikutin itu kan nah barakallahu fikum hafizakumullah, na'am seorang guru atau seorang ustaz atau seorang syekh yang berdalilkan dengan sebuah dalil. Karena kita belum tahu saja. Nah, itu namanya apa? Namanya dikatakan hukum asalnya muqallid. Oleh karena itu Syekh Ibnu Taimin di akhir-akhir kitab Al-Usul, min Ibnu Usul juga membagi. Nah, taklid itu ada yang haram hukumnya, ada yang diperbolehkan. Seperti taklidnya orang awam. Orang awam itu yang ngikuti kita, awal baru ngaji, eh, celananya dipotong Pak sampai di atas kaki. Ya, gitu aja ya. Enggak tertanya dalilnya mana? Biasanya enggak gitu. Paham ya? Kemudian dalil itu menunjukkan wajib atau menunjukkan makruh, enggak ada yang tanya seperti itu. Ngikutin aja. Paham ya? Nah, tapi kan nanti lama-lama setelah dia menjadi tolabah, menjadi para santri atau para murid dituntut untuk mencari dalil itu loh. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, wasyair yaqul sedangkan dalam penyair ada seorang penyair mengatakan, la farqa bainal muqallidin wa bahimatin, tanqadu baina da'afiri wa janadili. Nah, barakallahu fikum. Artinya, kata beliau, tidak ada bedanya antara orang muqallid dengan binatang ternak katanya. Ya maksudnya tuh dilihat dari sisi cuma ngikutin binatang, tak ngikuti ngikuti pemiliknya kan. Nah, mukallaf juga ngikuti yang nah yang mengajarkan nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Faqad balagha fi dhammil muqallid wa syabbahahu bil bahimah. Dan sungguh penyair tersebut telah apa? berlebihan di dalam apa atau sudah dalam dalam artian apa sampai tingkatan puncak mencela na'am muqallid orang yang taklid dan menyerupakannya dengan bahimah binatang ternak. Nah, wa nahnu naqul dan kita katakan at itu haram illa 'inda darurah ini. Taklid itu adalah haram kecuali ketika darurat. Darurat itu nanti akan disebutkan di antaranya para kalafi pemilakumullah perkara-perkara yang naam eh, perkara-perkara yang darurat, enggak ada lagi solusi yang lain. Kita lihat qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih, at-taqlidu ka'aklil maitah. Taklid itu bagikan orang yang makan bangkai Ya, takut seperti orang yang makan bangkai. Maksudnya bagaimana? Mawatanya justru akul maitah. Kapan diperbolehkan makan bangkai itu? Enda darurat itu maksudnya. Ketika darurat. Boleh nggak makan bangkai? Boleh. Tapi hukum asalnya kan dilarang haram. Ya takut itu hukum asalnya haram kecuali darurat. Nah, darurat itu kapan? Barakallahu fikum wa nanti akan disebutkan pada pembahasan tersendiri dan bisa kita lewati pada akhir-akhir apa? Akhir-akhir al-usul min ilmusul di antaranya na barakallahu fikum wa kata seorang alim yang dia mungkin belum sempat mencari pembahasan. Dia cuma sekedar menukilkan kalam Syekhul Islam silakan mengikuti apa yang disampaikan Syekhul Islam. Nah, padahal apa perkara tersebut kan dia harus seandainya mencari bisa itu loh. Nah, belum sempat akhirnya dia menjawab sebagaimana yang diungkapkan Syekhul Islam, enggak masalah. Maksudnya ya. Nah, atau orang ami, orang awam yang belum tahu apa-apa, dia memang situ mau enggak mau taklid. Itu juga tidak dilarang. Yang dilarang itu yang dia nah barakallah dalam keadaan leluasa Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah. Kemudian dia na'am mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Nah, karena nanti taklid maknanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Amriti, taklidun naqabulu qaulil qaini min ghairi dzikri hujjatil lisaili. Taklid menurut kami adalah menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah bagi orang yang bertanya. Hukumnya apa? Haram. Sudah menerima haram. Tanpa menyebutkan hujjah Dalilnya ini tanpa seperti itu. Nah, itu nanti perlu diperhatikan. Kita lihat sini, amma idza wujidat mudzakkatan fa innaka la ta'kul mayitah. Eh, adapun apabila dijumpai nah daging yang sudah disembelih bukan bangkai, maka sungguhnya engkau tidak boleh makan bangkai tersebut. Lakin idza khifta al-halak, idza lam ta'kul. Akan tapi apabila engkau khawatir binasa atau mati jika engkau tidak memakan bangkai tersebut, fakul minal mayitah, maka makanlah bangkai tersebut. Tadi daruratnya kan berarti. Naam ad-darurah tubihu al mahdzurah kaidahnya itu. Perkara darurat itu membolehkan perkara eh, nah perkara yang haram. Paham ya? ad tubihu al-mahdhurah. Perkara darurat itu memperbolehkan nah suatu perkara yang awalnya diharamkan. Mohon ya. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan teman-teman yang akan datang. Subhanallah. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.